Masih kita pada pembahasan tentang al-mustathna. Wa in kana al-kalamu naqisa. Apabila kalam yang mendahulunya adalah kalam yang naqis, yaitu kalam yang tidak disebutkan padanya mustathna minhunya dan ini mustathna disebut dengan mustathna mufarragh kana al mustathna ala hasabil awamil maka mustathna-nya di Arab sesuai dengan amil yang menuntutnya fayu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa maka diberikan kepada mustatna'nya haknya seandainya tidak ada illa. Sudah kita contohkan ya. Wa syartuhu kaunul kalami ghairu ijabin. Syarat dari kalam yang naqis adalah syartuhu syartu al-kalam an-naqis. Syarat kalam yang naqis adalah ghairu ijab agar dia ghairu ijab bukan kalam yang ijab yaitu manfi didahului oleh penafian ataupun nahi ataupun istifham. Contohnya maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Di sini mustatnanya terjadi pada kalam yang nakis. Ya, dan manfi maka diberikan isim yang datang setelah illa haknya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. I'rabnya bagaimana? Wa ya ma nafiya Muhammadun mubtada marfu' alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih illa ada tulis istna rasulun khabar marfu' wa alamatu rafihi ya Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ya, a'ribu ya Rabb la لا نهي حرف النهي حرف النهي تقول فعل مضارع مجزوم ب لا نهي وعلامة جزمه حذف لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على سكون في محل rafin fa'il al alif lil fariqah 'ala Allah al jar wal majrur muta'alliq bi taqulu illa hada istitsna al haqqa maf'ulun bi mansub alamatun nasbi ya di sini istitsnanya terjadi pada kalam yang naqis ya karena sebelumnya tidak disebutkan mustatna minhunya kemudian pada kalam yang manfi dan di sini diberikan isim yang datang setelah illa haknya. Hak al hak di sini sebagai maf'ulun bih. Ya kan? Ya. Wala yujwala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Ya rab Ya la tujadilu Iya. Al wawu Mamir ya. Al alif lil fariqo Ahlal kitabi ahla Apaan bih Mansub Ya Al kitabi Ya Ailla Ya Billati Al jaru wal majru al ba harfu al jar allati ismu mausul ismul mausul mabni ala sukun fi mahalli Jarin hiya mub mubtada. Iya. Ahsanu khabar marfu' alamat rafi adhamma dhairu ala akhirih. Ya. Jumlah hiya ahsan adalah jumlah silatul mausula mahalalahu minal ya rab Mana di sini robitnya? Antara jumlah sila dengan isim mausulnya itu apa? Hiya. Hiya kembali kepada allati. Kemudian hukmul mustathna bi ghairi was, bi ghairin wasiwan. Hukum mustathna dengan ghairin dan siwan. Sudah selesai dari kita pembahasan tentang hukum mustathna dengan illa. Difahami ya baik-baik karena dari situ kita akan mudah untuk bisa memahami yang setelahnya. Ringkasannya terkait dengan hukum mustathna dengan illa bagaimana? Apabila kalam yang mendahului illa adalah kalam yang tamujab maka mustathnanya harus mansub sebagai istisna. Kalau kalam yang mendahulunya adalah ta manfi maka mustatnanya boleh dengan dua sisi. Yang pertama mansub sebagai istisna, yang kedua rafa sebagai badal dari yang sebelumnya. Mana yang lebih rojih ketika itu? Badal. Yang ketiga, yaitu manakala kalam yang mendahulunya adalah kalam yang nakis. Iya kalam yang naqis, kalam yang tidak disebutkan di dalamnya, mustasna minhunya, maka bagaimana isim yang datang setelah ilahnya? Diberikan haknya sesuai dengan amil yang menuntutnya. Kalau yang sebelumnya butuh kepada fa'il, ya dijadikan dia sebagai fa'il. Contohnya apa? Maqama illa Muhammadun. Atau kalau yang sebelumnya butuh kepada maf'ul, maka dia dijadikan sebagai maf'ulnya. Ma darabtu illa Zaidan. Atau sebelumnya butuh kepada khobar, seperti wa ma Muhammadun illa rasulun ya dijadikan sebagai khabarnya dan seterusnya. Sekarang hukum mustatsna dengan ghair dan siwa. Wal mustatsna bi ghairin wa siwan bi lughatiha majrurun bil idhafah. Mustatsna dengan ghair dan siwa dengan beberapa bahasa yang ada padanya siwa ada berapa bahasa yang ada pada siwan empat siwan suwan sawaun dan siwaun majrurun bil idhafah Mustatsna dengan ghair dan siwa itu dijarkan dengan idhafah sebagai mudhafun ilaih. Ya. Wa yu'rabu ghairun wa siwan bima yastahiqquhu al mustatsna bi illa. Dan ghair juga siwa di i'rab bima yastahiqquhu al mustatsna dengan i'rab yang berhak didapatkan oleh mustasna dengan illah. Ghair dan siwa di i'rab dengan i'rab yang berhak didapatkan oleh mustasna dengan illah. Sudah kita lewatkan ya, mustasna dengan illah i'rabnya. Kalau kalamnya tadi apa? Tamujab maka mustasnanya mansub. Kalau kalamnya yang mendahului adalah tamanfi boleh dengan dua sisi. Kalau kalam yang mendahului nakis sesuai dengan apa? Amil yang menuntutnya. Iya. Yeah. Jadi ghair dan siwa itu di Arab sesuai dengan Arabnya mustafna dengan illa. Iya. Hanya saja kalau pada pembahasan illa ataupun mustafna dengan illa ya setelahnya ini bahas ya kan. Karena illa huruf. Kita lagi membahas tentang apa sih di sini? Masubat kan? Ya, Isi setelah illanya. Adapun ghair dan siwa dianya sendiri yang dibahas. Fayajibu nasbuha nahwu qauma tomu ghairu zaidin atau siwa zaidin. Maka wajib keduanya ghair dan siwa dinasobkan. Contoh qamu ghairu zaidin atau siwa zaidin. Mengapa di sini? Ghairu wajib sub, qamu ghairu bukan ghairu. Hah? Karena kalam yang mendahului ghair adalah kalam yang apa? Tamujab. Sehingga harus kita nasobkan. Sebagaimana kita wajib menasobkan dengan illa. Kalau dengan illa apa? Komu illa zaidan. Komu illa zaidan. Kalau kita gunakan khair, maka khairnya yang di i'rab itu. Komu ghaira zaidin. Wajib mansub. Ya, wajib mansub. I'rabnya bagaimana? Komu. Ya. komu fi'lun wa fa'il qama fi'lun madin. ما مبني على الضم الواو نيابة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الالف للفارقة kemudian ghaira ismun mansub ala istithna ya isim yang dinasabkan sebagai istithna ismun mansubun ala istithna wa alamatu nasbihi al fathah ghaira ala akhiri wa huwa mudhaf zaidin mudhafun ilai majrur wa alamatu jarrihi al kasra al zahiru ala akhirih atau antum mengatakan kamu siwa zaidin siwanya arabnya mana siwa kamu siwa zaidin siwa ismun mansub ala istithna wa alamatu nasbihi al fathah al muqaddar ala al alif ya mana min dhuhriha at ta'adzur li'annahu ismun man mak maksur wa mudhaf zaidin mudhaf ilaih bisa dipahami ini ya jadi kalau antum sudah mengetahui bagaimana hukum istisna dengan ilah maka sangat mudah bagi antum untuk memahami istisna dengan ghair dan siwa. Itu persis keadaannya seperti mustasna dengan ilah, ghair dan siwanya. ويجوز الإتباع والنصب كما في نحو مقام غير أو غير زيد أو سوى زيد dan boleh itba' boleh diitba'kan dia dia dijadikan badal untuk yang sebelumnya dari mustathna minhu boleh pula nasab sebagai mustathna atau alal istithna sebagaimana dalam contoh maqamu ghaira zaidin boleh pula maqamu ghairu zaidin mengapa Hah? Boleh dikatakan ghairu, boleh pula ghairu. Hah? Karena kalam yang mendahulunya adalah kalam yang tam manfi atau ghair mujab. Ya. Dikatakan tam kalam ini karena disebutkan mustatsna minhunya wawu qamu. Dikatakan manfi karena ada ma nafiyah. Maka pada mustatnanya yaitu ghair boleh antum nasobkan alal istitna ghaira boleh antum rafa'kan sebagai badal dari apa al wawu badal ba'd min al kul ghairu zaidin aw siwa zaidin boleh antum dengan fathah muqaddarah atau dengan dhammah muqaddarah wa yu'rabani bihasabil awamili fi nahwi ma qama ghairu zaidin wa siwa zaidin wa ma ra'aitu ghaira zaidin wa siwa zaidin Wama marartu bi ghairi zadi wa zaidin wa siwa zaidin. Di i'rab e, keduanya yaitu apa? Ayu robani alif kembali ke mana? Keduanya di i'rab e, kembali ke ghair dan siwa. Ghair dan siwa di i'rab e, sesuai dengan amil, boleh bihasabi, boleh bihasbi. Bihasabil awamil sesuai dengan amil-amil yang menuntutnya. Contoh, maqama ghairu zaidin, tidaklah berdiri selain zaid. Mengapa di sini ghairu di domah? Hah? Ghairu, kenapa? Di domah bukan ghaira. Karena amil yang sebelumnya yaitu qama menuntut apa? Adanya fa'il, maka dia dikira sebagai fa'il. Maqama ghairu Zaidin, tidaklah berdiri selain Zaid. Wasiwa Zaidin, hanya sadar pada pada siwa domanya apa? Domah muqaddarah alal alif bahwa mubaf Zaidin mubaf ilaih. Wa ma raaitu ghaira. Kenapa ghaira di sini? Wajib ghaira di sini. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu raaitu butuh kepada apa? Maf'ulun bih. Raaitu ghaira Zaidin, enggak boleh ghairu. Wa siwa Zaidin. Kalau siwa Zaidin harokatnya fathah muqaddarah. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin wa siwa Zaidin. Saya tidak melewati kecuali eh, selain Zaid. Selain Zaid. Ghairi kenapa? Masukkan amil ba. Atau marartu bisiwa Zaidin. Siwanya majrur, tanda jarnya kasrah muqaddara ala alif. <clears throat> Wa idza muddat siwa kana i'rabuha zahira. Apabila siwa dimadkan ditambahkan akhirnya hamzah sehingga menjadi apa? Sawaun dan siwaun. Maka i'rabnya dengan harokat zahirah. Kalau dalam contoh tadi, kamu eh, apa? ya kamu siwa diganti sawa jadi apa ya? Kamu a eh, kamu a Zaidin. Yang pertama tadi loh, yang wajib mansubnya. Ya, kalau kita ganti siwa dengan a jadinya apa? Kamu a Zaidin. Irobnya dengan fathah sawa a Zaidin. Atau a Zaidin. Ya. Atau siwa'u kalau marfu'. Ya, maqama siwa'u Zaidin atau sawa'u Zaidin. Hanya saja siwa itu yang paling sedikit dalam penggunaan. Wa idza qasurat kana i'rabuha muqaddaran 'ala al-alif apabila dia siwa dengan qasr dipendekkan tanpa hamzah maka i'rabnya dengan harokat muqaddarah di atas alif di atas alif terakhir terambil satu lagi hukmul mustathna bilaisa hukum mustathna dengan laisa wala yakun dan dengan la yakun wal mustathna bilaisa wala yakunu mansubun la ghairu li'annahu khabaruha mustathna dengan laisa dan la yakun mansub la ghair tidak ada yang lain hmm. la ghairu dzalik aslinya hasilun. Dia adalah isimnya la nafiyal jinsi. Ya. Li'annahu khabaruhuma karena isimnya laisa dan layakun adalah khobar dari keduanya. Kita tahu khobarnya laisa dan yakun adalah apa? Mansub. Contohnya al qawmu laisa zaidan. Sehingga Arabnya mudah ya. fi fi'il madhi mabni al fath al qawmu fa'il laisa apa? Laisa Arabnya bagaimana? Hah? فعل الماضي ناقص من أخواتي أبا كان ترفع وتنصب الخبر واسمها اسمي أنا ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى القوم زيدا خبر مر مرفوع الأمان سبحانه وتنسبه الفتحة ظهر على آخر demikian pula la yakunu dikatakan lanya nafiyah يكون adalah fi'il mudhari ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر ismuha wa min mustatir fi jawazan taqdiru huwa ya'udila al-qaum zaidan khabar mar man mansub. Ya cukup dulu sampai di sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.